Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan membaca Mi'yarul Bid'ati karya Syekh Muhammad ibn Husain Al-Jizani hafizallahu taala. Kita masih uh, uh, melanjutkan membaca sejumlah eh, bukti-bukti uh, atau data-data yang menunjukkan adanya dalam tanda kutip kreativitas dalam ya, ibadah mutlak. Selanjutnya wa'an Aisyah dari Aisyah, Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rojulan mengutus seseorang ala sariyatin untuk memimpin satu pasukan. Dan maka panglima perang tentu sekaligus jadi imam solat. Wakana yakra di asabihi dia membaca Al-Quran untuk anak buahnya fi dalam solatnya dan dia punya kebiasaan fayaktimu dia akan tutup dengan surat Al-Ikhlas. Maka baca Al-Fatihah, kemudian surat, setelah itu penutupnya Al-Ikhlas. Maka tatkala mereka kembali ke Madinah, mereka laporkan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakal lantas respon Nabi, tanyakan kepadanya li Aisyaiin, kenapakah dia melakukan hal itu? Maka mereka bertanya kepadanya, Fakal maka dia mengatakan li'annaha sifat rahmani karena al-fatihah eh, karena al-ikhlas isinya seluruhnya pembahasan tentang sifat Allah. Dan aku cinta untuk membacanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sampaikan kepada orang itu bahasanya Allah mencintainya. Kemudian yang keenam, contoh yang keenam, Benar. Kemudian contoh yang keenam, fisifati talbiyah tentang redaksi talbiyah ketika haji dan umrah. Dari Ibnu Umar radallahu anhuma Sesungguhnya talbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bunyinya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal muluk la syarika laka Sedangkan Abdullah bin Umar menambahi talbiyahnya, memberikan tambahan pada talbiyahnya dengan redaksi labaika labaik wa sa'daik wal khairu biyadaik labaika wa raghba'u ilaik wal amal. Aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, sa'daika, aku penuhi panggilanmu, kebaikan seluruhnya ada di dua tanganmu, aku penuhi panggilanmu arrba'u ilaik keinginan dan amal itu adalah tertuju untukmu Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala mengatakan Wa in zada fi talbiyati syai'an jika seorang itu memberikan tambahan sesuatu pada talbiyahnya yang isinya minta dimilai pengakuan kepada Allah hukumnya tidak mengapa insya Allah. Meskipun wa ahabu ilayya yang lebih aku sukai adalah mencukupkan diri dengan redaksi talbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan wa inna makulna la ba'sa, kami katakan tidak mengapa memberikan tambahan pengakuan kepada Allah fiha pada talbiyah lima dasarnya karena terdapat dari Ibnu Umar dan dia hafal talbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian Ibnu Umar menambahi pada talbiyahnya min kibalihi dari arah dia sendiri tambahan labaika wa ilaika wal amal. Demikian juga terdapat dalam hadis Jabir satu hadis panjang tentang tata cara e, ibadah haji Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Jabir mengatakan fa'ahalla bitauhidi. Nabi membaca ihlal, membaca talbiyah bitauhidi isinya tauhid. Ahalla ihlal makna asalnya bersuara keras. Karena talbiyah dibaca dengan suara keras, maka e, disebutkan dengan ahalla. Fa'ahalla maka Nabi membaca talbiyah bi tauhid isinya muatan tauhid labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak wa ahalan nasu hadzal ladzi yuhillu nabihi sedangkan banyak orang bertalbiyah dengan redaksi di mana mereka bertalbiyah dengannya artinya redaksi yang berbeda ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyanggah mereka sedikit pun. Walazima Rasulullah sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menerus membaca talbiyahnya. Dan contoh yang ketujuh perkataan Ibnul Qayyim di kitabnya Al-Wabil Al, Al As-Sayyib. Ini kutipan dari ulama Eh, Ibn Qayyim mengatakan wa al-Hafid Abu Musa Al-Hafid Abu Musa menyebutkan dari Al-Hasan bin Ali dari cucu Nabi beliau mengatakan aku memberikan jaminan pada siapa saja yang membaca 20 ayat ini Aku akan jamin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari semua setan yang zalim. Pemingkuli syaitanin marid dan setan yang beling. Pemingkuli syaba demikian juga dari setiap binatang bisa, binatang buas yang berbahaya dan setiap pencuri yang melampaui batas. yaitu ayat kursi ditambah tiga ayat dari surat Al-A'raf yaitu inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard kemudian 10 ayat dari surat sofat tiga ayat dari surat Ar-Rahman ya ma'syaral jinni wal ins dan penutup atau akhir surat Al-Hasyr law anzalna hadzal qur'ana catatan kaki Perkataan Ibnu Qayyim dijumpai di Al-Wabil As-Sayyib. Ya, maka di sini kita jumpai sahabat dan cucu Nabi Al Hasan bin Ali memberikan taqiyat bacaan ini dan ini. Bahkan memberikan fadilah. Mengkabarkan fadilahnya, manfaatnya begini-begini. Kemudian yang ke Delapan, al Qayyim mengatakan adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu itu alil umur jika banyak masalah itu berat atas beliau maka beliau membaca enam ayat yang disebut dengan ayatus sakinah enam ayat yang disebut dengan ayatus sakinah Wasami'tuhu dan aku mendengar beliau Yakulu mengucapkan Fi waqi'atin azimatin dalam satu peristiwa yang besar yang terjadi pada beli, pada diri beliau fi maradihi dalam sakitnya yang akal tidak mampu untuk memikulnya min muharabah yaitu melawan arwah syaitaniyah melawan setan dhaharat lahunya nampak pada beliau idzaka ketika itu fi hali dha'fil quwwah dalam kondisi lemahnya kekuatan qal imtamiyah mengatakan falamma istadda alayyal amru maka ketika permasalahannya semakin berat, kukatakan kepada kerabat-kerabatku dan orang di sekelilingku, Iqra'u ayatis sakinah. Bacalah enam ayat yang disebut dengan ayatus sakinah. ثم eh, Kemudian hilanglah dariku keadaan itu. Wajalas tu dan aku duduk. Eh, Wamabi kolabaton. Kolabaton itu terkena satu sakit namanya kulab. Ya, namanya kulab. Wawada'un fil qalbi itu sakit di jantung. Disebut kulab karena itu menyebabkan orangnya cuma bolak-balik di tempat tidurnya. Tidak bisa tenang di tempat tidurnya. Kemudian itu Ibn kemudian Ibn Qayyim mengatakan Waqad jarabtu ana aidan dan aku juga telah mencoba membaca ayat sakinah ingda itirabi kalbi ketika kacaunya hati mimma yaridu alaihi karena hal-hal yang menimpa hati maka aku melihat enam ayat sakinah ini memiliki dampak yang besar untuk tenangnya hati wa tamanninatihi dan tenangnya hati. Ini diambil dari materi juz salikin. Maka e, di sini kita jumpai takyid dari Ibnu Taimiyah yang disetujui juga oleh muridnya di mencomot mengambil sejumlah e, ayat dalam Al-Qur'an yang semuanya ayat tentang masalah ketenangan. Kemudian disampaikan hasil tajribahnya, hasil pengalamannya, bahasanya itu manfaat untuk menenangkan hati. Tentang ayat sakinah itu apa saja, penjelasannya ada di eh, di Islam Ko itu ada penjelasan tentang ayat sakinah. <clears throat> ada pertanyaan di Islam Ko apa saja itu ayat sakinah? Dan untuk apa dia dibaca? Tentu sakinah artinya ketenangan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan Allah menyebutkan ketenangan ini visitati mawadi'ah di enam ayat di kitabnya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala di ketika menjelaskan tentang sakinah di Beliau mengatakan bahasa sakinah itu adalah anugerah dan anugerah yang murni anugerah yang Allah berikan bukan usaha manusia. Wa Allah Subhanahu sakinata fi kitabihi fi sittati eh, Dan Allah menyebutkan sakinah di enam ayat dalam kitabnya. Yang pertama Al-Baqarah 248. Ini tentang tabut. Waqala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayatiyakum tabutu fihi sakinatum mirabbikum. Sang Nabi berkata kepada mereka e, orang-orang Bani Israel, salah satu Nabi Bani Israel mengatakan pada umatnya, senyata tanda eh, bukti kerajaan Tolut adalah akan datang tabut satu kotak fihi sakinatu mirabbikum. Isinya adalah ketenangan dari Rabbmu. Yang kedua surat At-Taubah ayat 26. Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin. Kemudian Allah menurunkan sakinahnya kepada rasulnya dan orang-orang yang beriman dan atau taubah 40 id yaqulu li sahibi la tahzan ketika sang nabi berkata kepada temannya dalam gua yaitu Abu Bakar janganlah sedih innallah ma'ana sungguh Allah bersama kita fa'angsalallah sakinatahu alaih lantas Allah turunkan ketenangan pada beliau dan Allah kuatkan beliau dengan tentara yang tidak kalian lihat ayat yang keempat surat Al-Fatah ayat yang keempat Waladhi angsala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah zat yang menurunkan ketenangan pada hati orang-orang yang beriman supaya semakin bertambahlah keimanan mereka di samping keimanan yang telah mereka miliki. Ayat yang kelima adalah Al-Fatah ayat 18. Laqad radallahu 'anil mu'minin, Allah ridha terhadap orang-orang yang beriman yang berbaiat kepadamu di bawah pohon. Lalantas Allah mengetahui isi hati mereka, lalu Allah, lalu Allah turunkan sakinah kepada mereka, dan Allah berikan pada mereka fathan koriba, kemenangan yang dekat. Kemudian yang terakhir, Al-Fatah ayat yang ke-26. Idja'ala ladina kafaru, ketika orang-orang kafir, Allah jadikan pada orang-orang kafir dalam hati mereka kesombongan yaitu kesombongan jahiliyah lantas Allah turunkan ketenangannya kepada rasulnya wa alal mu'minin dan pada orang-orang yang beriman kata Ibnu Al-Qayyim tadi telah kita baca adalah Syekhul Islam Temiyah jika mendapatkan masalah yang berat ayat as sakinah as sakinah belum baca mengulang-ulang membaca enam ayat ini. Ya, kemudian uh, Pendapat saya Muhammad uh, Muhammad bin Salah al-Munajid tentang tentang fadilah ya, tentang enam ayat ayat sakinah dan fadilahnya beliau katakan di penutup jawaban beliau Faman qara'a ayat sakinah fi mawaqif al-khawfi wal faza' maka siapa yang membaca enam ayat sakinah dalam situasi-situasi ketakutan dan ketakutan au fi subuhati wal fitan atau dalam kondisi yang kacau kondisi fitnah au indal hammi wal hazan atau pada saat galau dan sedih au inda istidadi waswasi syaitan atau dalam kondisi uh, bisikan setan yang sangat berat, sangat hebat Yaqra'uha dia baca roja'a dengan harapan ayusabitallahu qalbahu agar Allah ini, mengkokohkan hatinya bima sabata bi qulubal mu'minin dengan apa yang dengan kekokohan yang telah Allah berikan, ketegaran hati yang Allah berikan pada orang-orang yang beriman. Maka siapa yang membaca dengan niat semacam ini, Kata beliau, fala haraja alaih. Hukumnya tidak mengapa. Warujiya ayakuna lahu dhalika. Dan diharapkan, tidak dipastikan. Ya, dan diharapkan terwujud apa yang diharapkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Syekhul Islam dan muridnya Ibnul Qayyim. Mencatatan dari beliau, walakin ala Allah Eh, yun ala saba istibabu qiraati hadil ayat. Akan tetapi tidak boleh dinisbatkan eh, istihbab anjuran membaca enam ayat ini demikian juga dengan tata cara semacam ini enam ayat dikumpulkan jadi satu eh, kemudian dibaca tidak boleh dinisbatkan ilah syariah sebagai satu hal yang dituntunkan oleh syariat. Itu yang pertama. Ini berarti masalah keyakinan. Jangan diyakini itu ajaran Nabi. Namun ini pengalaman orang soleh. Ini Ibn Taimiyah dan Ibn Al-Qayyim. Kemudian wala yatakhiduhu ibadatan tusbihu ibadat al azkari wal adiyah asyariyah asabita fil kitab sunnah. Syarat yang kedua dan jangan dijadikan sebagai ibadah yang serupa dengan ibadah, dengan zikir dan doa-doa syar'i yang ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Maka ini berarti apa? Uh, dari sisi uh, iltizam, dari sisi eh, hobi atau terus menerus melakukannya. Maka tanggapan eh, Syaikh Muhammad eh, bin Salah al-Munajid tentang hal ini, tentang ayat sakinah. Ya, beliau beri dua syarat. Yang pertama, jangan ada keyakinan kalau itu adalah syariat ajaran Nabi. Kemudian yang kedua dari sisi sikap, jangan disikapi sebagaimana wirid eh, seakan-akan seperti wirid yang mesroh dalam Quran dan Sunnah. Itu saja tanggapannya. Nanti kita lihat tanggapan dari uh, penulis Mi'irul Bid'ati. Dan contoh yang kesembilan tentang pengobatan sihir terdapat dalam kitab Taisir Azizil Hamid. Ada kutipan Ibnu Battal mengatakan dalam dalam catatannya Wahab bin Munabih seorang tabi'in di antara kiat pengobatan sihir adalah mengambil tiga lembar e, daun bidara hijau lantas ditumbuk dengan di, di antara dua batu ya intinya ditumbuk kemudian dituangkan padanya air, dibacakan padanya ayat kursi tambah kuakil, tiga surat yang dibuka dengan kul, al-ikhlas, al-falak, dan anas, kemudian diminum, darinya tiga teguan, kemudian dipakai untuk mandi Fa'innahu yadhabu anhu kulumabihi. maka akan hilang semua yang ada pada dirinya. Dan pengobatan satu hal yang bagus untuk laki-laki yang mendapatkan sihir dalam bentuk hubisa an ahlihi. Sihir yang dampaknya tertahan dari istrinya. Yaitu tidak bisa berhubungan dengan istrinya. Boleh jadi istrinya itu sudah disenangi seseorang ternyata e, malah nikah dengan orang yang tidak nyenangi akhirnya si orang yang nyenangi ini mensihirnya maka bentuknya si suami tidak bisa ngumpuli istrinya ya, ada sihir demikian tidak bisa ngumpuli istrinya yang sah maaf maaf ya ketika mau Eh, dia suaminya ini mau hasrat, e, eh, maaf apa, kemaluannya tegang gitu. Nah, begitu dia mau kemudian betul-betul ngumpul istrinya, tiba-tiba eh, itu hilang semua. Nah, itu sihir. Bahasa Arabnya hubisaan ahlihi. E, tertahan dari istrinya. Ini kata uh, di sini disampaikan kalau sihir bentuk ini maka uh, jayid, mujarab, bagus kalau dengan terapi dan pengobatan di atas pakai daun bidara uh, kemudian uh, kemudian dibacakan sejumlah ayat ayat kursi kemudian kuakil diminum kemudian dipakai untuk mandi ini contoh-contoh Eh, maka kalau untuk poin yang terakhir tentu ini pembahasan tentang masalah ruqyah. Yang tadi yang kemarin di pertemuan yang lewat telah kita bahas, ini adalah turunan dari e, permasalahan ruqyah itu tauqif wal itiba ataukah istihadi. Kalau jawabannya ada ruang istihad ya maka ini pengalaman praktisi. Pengalaman praktisi kalau tentu kemudian e, sihir, kemudian obatnya adalah ayat kursi, kemudian kuakil itu itu berdalil berdasar. Ya, adapun yang unsur unsur pengalaman praktisi yang ada di sini adalah tambahan daun bidara. Tambahan daun bidara. Ini e, ini pengalaman praktisi masuk dalam terapi pengobatan eh, pengobatan dalam ruqyah. Ya, kalau kita kemudian sepakat dengan <coughs> bahwasanya ruqyah itu ada unsur istihadi, eksperimen, ya, maka ya ini tidak masalah. Ya, maka ini e, tentu tidak masalah. Dan kalau orang yang tidak sepakat tentu jawabannya itu wahabin munabe tabiin bukan dalil. Nah, dalil kitab wa sunnah selesai kan. Kalau yang ya, kalau yang berangkat dari eh, tidak menerima istihad dalam istihad ya, praktek dan pengalaman tajribah pengalaman dan eksperimen dalam uqiyah. Ya, kita lihat uh, gimana komentar penulis uh, tentang hal ini at komentar. Maka contoh-contoh di atas itu bisa diklasifikasikan, tertanawa, bisa dibuat nau, bisa dikelompokkan ila anwa pada beberapa kategori. Wadali keadaan tersebut kita bagi ala nahwi al-ati dengan pembagian berikut ini. Yang pertama, ada kreativitas ibadah yang itu sebenarnya adalah mayandariju tahta talab asyari al-am. Sudah tercakup di bawah perintah syariat yang bersifat umum. Ini contohnya salatnya Bilal setiap kali dia bersuci. Ya, setiap kali dia berwudu dia salat eh, maka salat setelah berwudu itu diperintahkan. Ya, kemudian dia sholat sebanyak yang bisa dia lakukan. Maka ini bagian dari uh, sholat mutlak. Demikian juga perbuatan asidik dan Al-Faruq radhiallahu anhuma tentang witir di awal malam dan akhir malam. Maka memang secara tuntunan dari Nabi dibolehkan itu. Nabi pernah witir di awal malam, boleh pernah witir di akhir malam. Dan eh, kemudian eh, Abu Bakar memilih konsisten witir di awal malam, Umar kemudian memilih konsisten witir di akhir malam. Maka ini pilihan terhadap ibadah terdapat pilihan mengambil salah satu pilihan dalam ibadah yang statusnya ikhtilaf tanawu, ada ikhtilaf variatif dari Nabi. Demikian juga tentang menjaharkan bacaan saat sholat malam ataukah melirihkannya. Dua-duanya pernah Nabi lakukan. Maka ya, Abu Bakar memilih lirih, selalu lirih. Umar memilih selalu keras. Maka ini babnya adalah pilihan ya, pilihan dalam e, mengambil satu model, satu varian dari hal yang dalam sunnah Nabi statusnya adalah ikhtilaf tanawu'. Maka ini seperti pilihan yang diambil oleh sejumlah para imam tentang bacaan uh, tasyahud. Ada yang baca tasyahudnya tasahud Ibnu Mas'ud, ada yang mengambil pilihan tasahudnya tasahud Ibnu Abbas. Ya, demikian juga eh, pilihan-pilihan uh, pilihan -pilihan dalam bacaan istiftah. Ada yang menganjurkan ini, ada yang menganjurkan itu. Maka kalau poin ini tentu tidak masalah. Wahadil amsilah mahia maka tidaklah contoh-contoh ini kecuali membabi tahsilil wasail. Adalah bagian dari mewujudkan wasilah. Walawazim imtithal dan konsekuensi dari ketaatan. Konsekuensi dari melaksanakan perintah yang bersifat umum. Ada perintah anjuran untuk untuk sholat witir. Kemudian di dataran praktek menimbang dengan timbangan yang logis, maka Abu Bakar memilih ah, saya awal malam saja. Umar dengan eh, eh, pertimbangan yang telah kita baca alasannya eh, saya akhir malam saja. Kemudian yang kedua, aku bisunah al-ikrariyah bisa kita masukkan dalam itu sunnah takririyah, persetujuan Nabi. Dilakukan sahabat, disetujui oleh Nabi. Artinya kita tidak menolak kalau di sini ada unsur istihad dari sahabat. Namun istihad dari sahabat itu iktarona bergandengan dengan persetujuan dari Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa min dalam Ya, ter, termasuk diantaranya di sini adalah ucapan sahabat Rabbana walakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi. Demikian juga tambahan dalam kalimat talbiyah. Fahati minal umuril muta'aliqa maka ini adalah di antara perkara yang berkenaan dengan dikir ibadah yaitu dikir solat dan nusuk umroh atau haji. Dan telah diketahui bahasanya bab dikir dibangun di atas prinsip tauqif menunggu dalil. Walidha oleh karena itu fa inna man tajawaza adzikra al masra' siapa yang menambahi zikir yang masuk dengan tambahan dari dirinya maka dikhawatirkan dia tidak melaksanakan bima uh, e, yuksha alaihi ayat dia dia melakukan bima perkara yang layak sulbi al matlub tidaklah terwujud dengannya apa yang diharapkan bahkan rubama boleh jadi yakti bima yunha anhu ya, dia melakukan sesuatu yang ternyata terlarang. Maka dijawab oleh penulis Mi'yarul Bid'ah, ini babnya adalah betul itu istihad, namun itu ya, sunnah takriyah. Adapun orang sekarang maka tidak boleh. Ya, adapun orang sekarang tidak boleh karena tidak mungkin dia mendapatkan sunnah takriyah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang sekarang tidak boleh. Itu tanggapan beliau. Kemudian ale al amal qalilan apa yang terjadi berupa amal yang sedikit dari istihad sahabat lantas e, didiamkan oleh sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam eh, dan itu cuma sedikit segelintir sahabat wa kanal aktsar ala khilafihi dan mayoritas sahabat itu menyelisihinya fadzalikal ghair wa sunnah al mutabah maka yang lain yaitu yang uh, dipegang oleh al-aksar itulah yang statusnya as-sunnah al mutabah nah, sunnah al mutabah Sunnah yang diikuti. Adapun malam yaqa al-amal alaih satu hal yang tidaklah dilakukan di masa Nabi kecuali sedikit atau oleh sekelintir orang fayajibu tathabbutu fihi maka wajib untuk tasabut ditelaah lebih dalam lagi wafil amal ala wifqihi kemudian beramal ala wifqihi dengan mencocokinya wa inna matajibu al musabarah namun yang wajib adalah e, bersungguh-sungguh bersabar untuk melakukan yang lebih umum dan yang lebih banyak karena terus menerusnya orang-orang terdahulu dalam mayoritas sahabat untuk dalam amal menyelisihi yang segelintir ini Buddha pasti ayakuna lima dan syar'i. Karena satu pertimbangan syar'i sehingga dengannya mereka taharau al-amal memilih untuk beramal. Ini yang masuk kategori ini dia dianggap sedikit dan menyelisih mayoritas sahabat adalah perbuatan sahabat yang membuka solatnya atau menutup membuka bacaan dalam solatnya atau menutup bacaan solatnya dengan surat al-ikhlas. Ma'ad ditambah bahasanya sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak melakukan hal itu, tidak memerintahkan dan sahabat-sahabat senior tidak pula melakukannya yang melakukan hampir-hampir sahabat yang tidak dikenal. Tidak diketahui siapa namanya dan sebagainya. Sahabat yang senior-senior tidak melakukan hal itu. Ini ya, respon beliau memasukkan hal ini pada sesuatu yang segelintir menyelisihi sesuatu yang aktar. Sesuatu yang lebih banyak. Maka sunnah mutaba'ah untuk uh, umat Islam untuk kaum muslimin secara umum adalah yang aksar. Atau mungkin uh, penjelasan yang lebih bagus untuk poin ini adalah perkataan Syekh Ibnu di sarah beliau untuk Nazam Marokot dan yang lain uh, di bab pembahasan tentang sunnah takririyah. Eh, maka beliau katakan bahasanya sunat takriyah itu menunjukkan boleh namun boleh dilakukan namun tidak dianjurkan. Siapa yang melakukannya tidak ditegur, tidak diingkari, tidak disalahkan, namun kita tidak memotivasi orang untuk melakukannya. Kemudian beliau contohkan dengan masalah uh, perbuatan sahabat ini yang menutup bacaan Al-Qur'annya dalam solat atau membukanya dengan surat Al-Ikhlas. Ini, dalam kondisi mayoritas sahabat tidak melakukannya, Nabi pun tidak melakukannya dan tidak menganjurkannya. Ini, maka itu diposisikan sebagai satu hal yang ya juzufi fi'luhu wala yustahabu. Satu hal yang dibolehkan boleh dilakukan, tidak disalahkan, tidak boleh menyalahkan orang yang melakukan hal ini. Karena Nabi tidak menyalahkannya, bahkan Nabi memberikan respon positif. Cintamu dengan surat Al-Ikhlas memasukkanmu ke dalam surga. Maka uh, tidak boleh menyalahkannya karena ini, eh, namun, karena ini satu hal yang boleh. Namun umat tidaklah dimotivasi untuk melakukannya. Ayo kita uh, kita budayakan uh, Eh, sholat dengan model semacam ini. Namun yang umat dimotivasi dengan apa yang Nabi lakukan dan apa yang Nabi dan uh, apa yang Nabi sampaikan atau apa yang Nabi contohkan. Ini kemudian yang keempat, istiadat sebagian sahabat tanpa bergandengan padanya persetujuan dari Nabi. Semacam nukilan dari Al Hasan bin Ali radhiallahu anhu dalam bacaan 20 ayat. Namun sebelumnya sebelum bahas itu seharusnya yang telaah yang pertama yang harus dilakukan adalah di studi tentang riwayatnya. Sahih tidak sampai Hasan. Karena Ibnul Qayyim cuma menyebutkan. Cuma mengutip Zakara al hafidz Abu Musa. Lalu gimana sanatnya sampai Al-Hasan bin Ali. Itu harusnya itu terlebih dahulu setelah seandainya sanatnya itu sahih sanatnya sahih maka maka harusnya ini eh, kita statuskan dengan mauquf fi hukmil marfu' ini mauquf fil hukmil marfu' perkataan sahabat ya, namun fil hukmil marfu' karena dia mengandung manfaat-manfaat yang gaib yang luar biasa dan kaedahnya sahabat jika melakukan hal-hal yang tidak mungkin berasal dari murni istihad murni dari istihad maka itu fi hukmil marfu kita yakini itu dia dapatkan dari nabi ya, maka yang pas eh, tidak kita katakan ini istihad ya, tidak kita katakan istihad kalau penulis mengatakan istihad istihad sebagian sahabat ya, lebih pas ini adalah ya, mauquf perkataan sahabat fi hukmil marfu seandainya riwayatnya sahih. Nah, kemudian kelompok yang kelima istihad selain sahabat, tabi'in atau orang setelah mereka yang tergolong salafus saleh, pendahulu kita yang saleh. Ini kategori yang kelima ini adalah yang dinukil dari Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Al-Qayyim tentang membaca 6 ayat sakinah. Nah, berkenaan dengan poin yang keempat dan yang kelima, maka beliau katakan, yataan sebuah keniscayaan dalam masalah ini, fi hadal maqam dalam konteks ini, at-tafriq kita bedakan dua jenis istihad ini. Istihad sahabat dan istihad non-sahabat. Istihad sahabat tentu a'la manzilatan lebih tinggi kedudukannya. Dan tidaklah kita samakan dengannya istihad selain mereka. Karena dua pertimbangan. Yang pertama, sahabat itu infaratu mereka bersendirian dengan kelebihan yang Allah berikan pada mereka berupa bagian dari umat ini yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit dalam takalluf, mempersulit diri. Maka Allah istimewakan mereka dengan pikiran yang ber, pikiran yang menyala. Pikiran yang menyala tawakut. Ya, artinya e, kecerdasan dan kefasihan kejelasan dalam bertutur kata. Bahasa Arab adalah karakter mereka, wasaliqah dan karakter mereka yang melekat pada diri mereka. Sedangkan eh, hal-hal e, yang positif itu terpatri dalam fitrah dan akal mereka. Walidha oleh karena itu maka perkataan mereka lebih dekat pada kebenaran dan lebih jauh dari kekeliruan. Karena mereka menghadiri dan menyaksikan turunnya at Al-Quran. Mereka mendengar langsung perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minhu langsung dari beliau. Dan mereka lah orang yang lebih berilmu tentang tafsir. Lebih mengetahui tentang maksud syariat. Ya, masanya ahdan itu masa lebih dekat dengan cahaya kenabian dan lebih banyak talak yang mendapatkan dari lentera kenabian. Kemudian yang kedua, sebagian istihad sahabat bergandengan padanya persetujuan dari Nabi. Hmm. Maka kalau ada persetujuan dari Nabi, ya, tentu tidak kita bahas. Ini jadi masalah gimana istihad sahabat yang tidak ada persetujuan Nabi darinya, semacam tadi Al Hasan bin Ali tadi. Ya, kalau ini wahada malah yutahaya maka ini satu hanya tidak tersedia untuk istiadat-istiadat non sahabat. Waminal khalal al-azim dan di antara kesalahan yang besar diambil dan disikapi istihad mutaqaddimin ulama terdahulu yang statusnya setelah sahabat makhudal hujjah wa taslim dengan status sebagai hujjah dan kemudian pasrah dan tunduk dengan istihad beliau. Bal kaifa tuja'alu li istihadat dan bagaimanakah dijadikan istihad-istihad ini kedudukan semacam itu. Padahal tafawud bertingkat-tingkat orangnya dari sisi kesolehan dan dari sisi ilmu. Waktilab dan perbedaan nukilan dari sisi validitas sanatnya dan dari sisi terhafalnya redaksinya. wamin haisu dari sisi uh, tidak bermasalahnya dalalahnya, kandungannya. Oleh karena itu maka istiad-istiad ini tidak boleh tidak harus diikat dengan dhabit syariah. Kaidah-kaidah syariat dalam rangka melindungi syariat dan menjaga agama ini nal ihdas dari membuat uh, perkara baru wal ibtidak dan mengada-ada. Ya, poin yang kedua adalah hadis-hadis Nabi mutadaminah yang mengandung dua bit. Ya, kaedah, wasur dan syarat untuk dalam mentakid ibadah mutlak. Yang pertama dari Al-Bara ibn Azib radhiallahu anhu beliau mengatakan sudah kemarin kita kita baca ya. ya Nabi mengajari Al-Bara bin Azib tentang doa eh, doa mau tidur. Maka Nabi ya, tidak membenarkan Al-Bara bin Azib untuk mengubah teks eh, dari eh, Allahumma aman tu bi kitabika alladhi anzalta. Eh, kemudian teks dari Nabi wa bin nabika alladhi arsalta. Barak bin Azib kemudian oleh Barak diganti dengan wa bi rasulika alladhi arsalta. Qal maka Nabi mengatakan, la tidak boleh. Bacanya dengan nabimu yang engkau utus. Kemudian poin yang kedua yang tadi juga, eh, telah kita baca juga tentang bahaya doa ngarang sendiri. Ada sahabat beristihad ini ngarang doa sendiri dampaknya kurus kering. Ini kurus kering. Maka ini menunjukkan bahayanya ngarang sendiri dalam bab dikir dan doa. Jika demikian istihad sahabat apalagi orang yang levelnya di bawah sahabat. Ya, kemudian uh, hadis yang ketiga ya, dari Auf bin Malik <clears throat> al-Asya'i kemarin juga telah kita baca Nabi mengatakan sodorkan kepadaku ruqyah ya kalian di masa jahiliyah. Tidak mengapa ruka malam yakun fi syirkun. Tidaklah, tidaklah mengapa ya selama tidak ada padanya kemusyrikan. Mungkin sisi pendalilan <coughs> yang dimaksudkan oleh penulis itu pada kalimat sodorkan kepadaku ruyah ya kalian. Maka istihad yang ada itu ya, di masa sahabat itu bisa atau kemudian boleh jadi warisan jahiliyah itu bisa mendapatkan legalitas setelah disodorkan pada Nabi. Dan ini satu hal yang ini tidak bisa dan tidak di bisa didapatkan oleh orang-orang yang lainnya ya, selain sahabat ya, maka hadis ini dipakai oleh dua kelompok kelompok yang mengatakan ru'yah itu istihadi dan kelompok yang mengatakan ru'yah itu tauqifi Ya, dan penulis itu uh, penulis Ma'yarul Bid'ah berada di barisan kelompok uh, Ru'yah itu Tauqifi. Ya, nampaknya dari kalimat-kalimat ini kita baca beliau tidak ngasih celah istihadi. Tidak ngasih rincian, namun Tauqifi, pak dalil. Beliau berdalil dengan hadis ini, sisi pendalilannya disodorkan pada kalian ru'yah-ru'yah kalian. Ya, jadi ru'yah yang dibenarkan, orang yang disodorkan pada Nabi, kemudian e, kemudian Nabi kemudian melegalkannya. <clears throat> Untuk sisi yang lain hadis ini dijadikan dalil oleh ulama yang mengatakan oh ya itu tidak tahu kifi 100%. kenapa? Karena yang diambil ke, ke, keseluruhan hadis ini ini ada ru'yah ru'yah jahiliyah Nih. Kemudian Nabi kemudian ngasih dobit. Oh ya Jeliah itu tidak mengapa selama tidak mengadu unsur yang terlarang yaitu kesirikan. Sedangkan sodorkan padaku dimaknai sebagai pemastian. Ya, dimaknai sebagai pemastian. Untuk memastikannya, ya coba sodorkan padaku. Oh ini tidak apa-apa. Oh ini tidak apa-apa. Namun kaedahnya, eh, la basa biruko malam yakun fi syirkun. Berarti itu ada unsur istihadinya. Karena ini kaidah. Ya, sedangkan sodorkan padaku bacaan jambi-jambi kalian ini sarana. Ini sarana menurut sudut pandang lama yang mengatakan ada unsur istihad dalam rukuk, ada ruqyah. Ya. Eh, lain hanya yang menilai ruqyah itu tauqifi. 100%. Hmm. Maka dia tidak uh, uh, sodorkan padaku rukyah-rukyah kalian sarana ini dijadikan sebagai sarana baku. Ini, harus disodorkan pada Nabi. Kalau nggak disodorkan pada Nabi, ini, maka uh, tidak dibenarkan. Jika demikian, maka orang belakangan tidak bisa melakukan uh, istihad-istihad dalam bab rukyah. Kemudian yang kelima, yang keempat, kisah tiga orang dari Anas bin Malik radhiallahu anhu datang tiga orang ke rumah istri Nabi bertanya tentang ibadah Nabi ketika di rumah. Maka tatkala mereka diberi kabar tentang ibadah Nabi, maka mereka seakan-akan mereka menganggap ibadah Nabi itu sedikit. Atas mereka mengatakan, ya, wajar kalau Nabi itu sedikit karena sudah mendapatkan ampunan. Ya, kadar segitu nggak cocok untuk kita orang yang penuh dengan dosa. Mereka mengatakan, di mana kita dibandingkan Nabi? Kalau Nabi ya wajar segitu. Kadar ibadahnya segitu. Karena Nabi telah mendapatkan ampunan dosa beliau yang dulu dan yang belakangan. Kalau kita yang tidak ada jaminan, maka nggak cocok segitu. Nggak pas takaran segitu, kurang banyak. Akhirnya mereka, maka yang satu mengatakan, adapun aku akan sholat malam selamanya, yang lain mengatakan aku akan puasa dahar, puasa setiap hari tanpa pernah berbuka. Yang lain mengatakan aku akan tinggalkan istri sehingga aku tidak aku akan menjadi wanita, aku tidak akan menikah selamanya. Maka Nabi menegur mereka dengan Nabi katakan, apakah kalian yang mengatakan demikian dan demikian? Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan yang paling bertakwa. Akan tapi aku puasa dan kadang tidak puasa, aku sholat dan aku tidur dan aku pun menikah. Bahkan yang dinikahi Anissa. Nah, bukan Almarah. Nah, non Anissa. Namun bahkan ya, yang dinikahi banyak perempuan. Ya, bukan hanya satu perempuan. Faman raiba'an sunnati, maka siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukanlah bagian dari umatku. Yang kelima di antara hadis yang kata penulis adalah takyid, adalah hadis yang berkenaan dengan celaan membuat mengada-ada dalam agama wal ihdas dan mengada-ada membuat baru dalam agama di antaranya hadis, hadis Irbat bin Sariyah yang isinya wa iyyakum muhdatsatil umur hati-hati dengan perkara yang diada-adakan semua perkara yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan Uh, kemudian dari Jabir bin Abdullah isinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam khutbahnya khutbah Jumatnya maka ini setiap Jumat Nabi sampaikan sebaik-baik perkataan Allah, sebaik-baik tuntunan-tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejelek-jelek perkara yang diadakan dan setiap yang perkara diadakan itu bid'ah, setiap bid'ah kesesatan, setiap kesesatan di neraka. Dan hadis Aisyah yaitu man ada safi Amirinaha hada malaysa minu fawaratun dalam ya, redaksi yang lain riwayat yang lain man amila amala laisa ali amruna fawaratun. Nah, kemudian contoh-contohnya sudah, kaidahnya sudah, kemudian, kemudian simpulannya. Wa amma anadha asani adapun sisi pandang yang kedua yaitu e, babat penguasaan terhadap kaidah syariah yang menghakimi tindakan takyid yang menjadi hakim untuk perbuatan mentakid membatasi ibadah-ibadah mutlak. Dan kaidah-kaidah ini disatukan satu dengan yang lain kemudian dipraktekkan dalam bentuk yang benar. Dan kaidahnya ada beliau katakan lima kaidah. Ya, yaitu adalah kaidah ibadah yang disyariatkan secara umum di dalam menunjukkan kalau itu disyariatkan secara khusus. Kemudian yang kedua, kaidah perintah mutlak tidak mungkin dilaksanakan kecuali dengan melakukan satu hal yang muayyan. Ini kaidah sunnah taqiyah. Bahasanya Rasulullah SAW jika meninggalkan e, untuk melakukan satu bentuk ibadah padahal faktor pendorong dan sebabnya yang mendorongnya itu ada di masa Nabi sabitan dan ada faktor penghalangnya tidak ada maka melakukannya adalah bid'ah. Dan yang keempat kaidah berhujah dengan e, takis salafus saleh e, atau sunnah takiyah namun takiyahnya salafus saleh yaitu semua ibadat yang tidak dilakukan oleh salafus saleh dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi tabi'in e, tidak pula mereka nukil, tidak pula mereka catat dalam buku-buku mereka, tidak pula mereka singgung dalam majelis-majelis mereka, maka itu adalah bid'ah. Ini kutipan perkataan siapa? Al-Is bin Abdussalam. Ini tidak dinukil, tidak dicatat e, dalam buku, tidak disinggung dalam majelis mereka. Ini kutipan perkataan Al-Is bin Abdussalam yang kemarin ini sebelumnya pernah kita baca. Maka itu adalah bid'ah dengan syarat faktor pendorong untuk melakukan hal ibadah ini ada dan faktor penghalangnya tidak ada. Kemudian yang kelima adalah e, menutup jalan yang mengantarkan pada bid'ah. Yaitu semua ibadah mutlak yang ada dalam syariat dengan dalil umum maka mentakit kemutlakan ibadah itu dengan waktu atau tempat tertentu atau semacam itu yang takit ini mengesankan kalau itu menjadi satu maksud ya, maksud dari syariat tanpa terdapat dalil umum yang menunjukkan takyid tersebut maka itu bid'ah. Wahadil kawaid al dan lima kaidah ini mata jika terkumpul dan dipahami dengan baik maka dia akan jadi benteng yang kokoh sad dan manian benteng yang kuat untuk menjaga hukum-hukum syariat melindunginya dari peng, uh, perbuatan mengada-ada yang dilakukan oleh pelaku bid'ah dan kerancuan yang dibuat oleh orang-orang yang menyesatkan dan penyelewengan yang dilakukan oleh al-mubtilin oleh ahlul batil. Wa idza ulima hada, maka jika ini di, di, e, diketahui maka tidaklah aneh pada saat itu arbabul bidah para penggemar bid'ah yas'a berupaya untuk membatalkan lima kaidah ini dan melantarkan isinya atau menjauhkannya Wa ta'jafi anha dan menjauh darinya. Intinya eh, penulis Mi'arul Bid'ah tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan untuk masalah ayat sakinah. Nah, untuk masalah ayat sakinah, uraian sampai titik yang beliau sampaikan tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Gimana itu? Mendudukkan hal itu. Padahal teori bid'ah diambil dari Ibn Taimiyah. Masa mau kita katakan uh, eh, Ibn Taimiyah bikin bid'ah? Eh, dan uh, beliau cuma mengatakan istihad non sahabat jangan disamakan dengan istihad sahabat. Maksudnya mau mengatakan istihad Ibn Taimiyah ya. Jangan dikata disamakan dengan istihadnya Al Hasan bin Ali atau yang lain. Nah, namun yang jadi problem yang jadi problem tadi Nah, teori tentang masalah teorisasi bid'ah dari Ibnu Taimiyah. Ya, dan di sini kita jumpai prakteknya Ibnu Taimiyah. Nah, nah gimana mendudukkannya? Disinkronkan dengan jangan-jangan uh, teori bid'ah yang kita uh, telah pelajari dari perkataan Ibnu Taimiyah itu ada yang belum lengkap. Sehingga kita menganggap aneh perbuatan Ibnu Taimiyah. Ya, dalam masalah ayat sakinah contohnya. Lakuli hal demikian uh, kalau dari uh, dari penulis Mi'arul Bid'ah beliau cuma ini, memberikan jawaban ya, itu istihad non sahabat jangan disamakan disetarakan dengan istihad sahabat. itu tentu jawaban yang belum memuaskan atau sangat tidak memuaskan. Nah, dan tadi kita uh, eh, sudah kita bacakan uh, penjelasan saya Muhammad bin Salah Al-Munajid beliau mengatakan ya, bahwa semacam itu apa yang dilakukan oleh Ibn ya itu satu hal yang boleh. Dan ini tajribah orang soleh. Ya, itu maka eh, tajribah orang yang soleh, eksperimen orang yang soleh. Kalau pakai keterangan di Islam Kong, ya, pengalaman eh, eksperimen orang yang soleh itu boleh dengan dua syarat yang tadi ya, beliau sebutkan yaitu <clears throat> yang pertama adalah tidak dianggap itu ajaran Nabi, syariat, itu Islam, itu berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ini tentu e, meyakini demikian dan mengatakan demikian adalah kedustaan. Kemudian yang kedua jangan disikapi sebagaimana e, menyikapi zikir yang masyru' ya, yang eh, masuk yang memang dituntunkan dalam Quran dan Sunnah dalam sisi semangatnya, dalam sisi merutinkannya atau yang lain, jangan disikapi seperti itu. E, namun ya disikapi adalah ini eksperimen orang yang soleh dan terbukti manfaat bagi mereka, e, maka boleh dicoba, boleh dan diharapkan manfaatnya. Namun e, sebagaimana pernah kita baca, bahasanya yang namanya eksperimen, e, yang namanya eh, eksperimen, kesimpulan dari eksperimen dan bukan dari syariat tentu berbeda. Cocok untuk satu orang, bisa jadi tidak cocok untuk orang lain. Ini, e, boleh jadi untuk satu orang dibaca sekali itu sudah kemudian dia mendapatkan manfaatnya, untuk orang yang lain tidak demikian. Ini, di bab pengobatan di, di pengobatan yang itu dasarnya eksperimen. Ya, maka ini sama, ini dasarnya eksperimen. Ya, dasarnya pengalaman, maka berarti sama. Boleh jadi itu cocok untuk beliau, tidak cocok untuk yang lain. Hmm. Atau kalau bisa cocok untuk orang lain, namun dengan kadar yang berbeda. Namun untuk uh, untuk kategori apa tadi tambahan dari sahabat dalam dikir tadi kategori kedua ya yang beliau masukkan ini adalah sunnah ikhriyah atau takhriyah. Maka ini bagian dari apa hukum ziyadah fi dzikri alal ma'thur. Maka ini pembahasan tentang hukum ziyadah fi dzikri alal ma'thur. Hukum tambahan pada uh, lebih banyak daripada dzikir yang disyariatkan. Kalau kalau penulis Mi'yarul Bid'ah eh, tambahan dari zikir yang dari lebih banyak daripada zikir yang maksur itu boleh manakala itu bagian dari sunnah ikhriyah atau sunnah takririyah. Maka setelah beliau sampaikan tadi di ini kemudian paragraf terakhirnya eh, beliau ingatkan dikir itu mabni ala tauqif dan seterusnya. Jangan melebihi nanti dikhawatirkan begini dan begitu. Berarti kalau uh, berarti yang tidak masuk dalam kategori sunnah takririyah Eh, meskipun tidak, tidak tegas mengatakan, namun beliau melarangnya. Ya, beliau melarangnya. Maka perlu uh, dan tentang masalah tambahan dikir dari halnya masro itu contohnya buka uh, tadi contohkan tentang apa uh, talbiyah dan sebagainya kalau yang populer di masyarakat kita ziyadah ala zikr al masyru' ya, kita jumpai doa untuk orang tua. Kalau masroknya dari Al-Quran, Rabbirhamhuma kamarbayani sahira. Ya, ya di praktek di yang jamak dan familiar di masyarakat kita, ya itu ada ziyadahnya. Ya, firli wali walidayya. Ini tambahan. Ya, Warhamhuma kamarbayani sahira yang yang yang maksur yang berdalil dalam hal ini adalah uh, ayat Al-Qur'an Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Nah, gimana hukum ziyadah semacam ini? Kalau kaidah yang dibawakan oleh penulis Miyarul Bid'ah, ya, tambahan cuma ini, dibenarkan pada sesuatu yang statusnya sunnah takriri ya. Yang lain ya tanpa beliau tegaskan namun e, suasananya suasana tidak boleh, dilarang. Nah, perlu diketahui bahasanya atau e, contoh yang lain ya, contoh e, contoh yang lain kalau kita tawaf itu ya, antara rukun Yamani dan Hajar Aswad orang baca Rabbana atina fitunya hasanah dan ini dasarnya adalah satu hadis yang dinilai hasan oleh sebagian ulama. Meskipun sebagian ulama yang lain mengatakan taif. Sehingga tidak ada bacaan khusus ketika tawaf meskipun itu antara rukun Yamani sampai ajar aswad. Dan sebagian orang yang meyakini kalau itu masuk dari Nabi, maka dalam datangan praktek ngasih tambahan. Di ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Nah, itu ada yang nambahi demikian. Ini ada masro' ada satu hal yang masro' sampai waqina ada benar kemudian ditambahi. <coughs> Maka perlu diketahui bahasanya fuqaha e, berkenaan dengan dikir al -mas, tambahan terhadap dikir mas, itu berselisih pendapat dengan tiga pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tambahan untuk zikir yang telah paten menurut syariat. Hmm. Yang telah dipatenkan oleh syariat dilekatkan pada satu sebab tertentu. Al asal fili jawas. Hukum asalnya adalah boleh. Tidak dianjurkan dan tidak dimeguhkan Tidak disarankan namun juga tidak dicela. Namun bersyarat Yaitu tambahan makna, tambahan yang diberikan maknanya benar. Tidak ada yang bermasalah dari sisi konten. Dan di antara alasan logis uh, uh, pendapat ini karena terkadang orang itu hafalannya tidak tokcer. Ya, kemudian dia mengandalkan hafalan, hafalannya tidak tokcer, maka yang terjadi terjadilah ziyada, eh, Terjadilah ziyada, Dan niat dia zikir. Hmm. Ya, niatnya terjadi ziyada dan padahal niatnya zikir. Itu <clears throat> jadi untuk zikir-zikir yang agak panjang atau uh, atau zikir yang belum begitu rutin dia baca. Uh, Maka itu di antara alasan logis, eh, ya maka terjadi ziyadah. Maksud ziyadah semacam ini tidak boleh, ziyadah semacam ini terlarang. Ya, karena hafalan yang meleset. Nah, ini pendapat yang pertama mengatakan boleh. Tidak menganjurkan dan tidak pula memakruhkannya. Dengan syarat tambahannya benar. Jadi, uh, tambahannya itu tidak bermasalah eh, secara syariat. Wa hadal kalam jaizan syar'an. Tambahannya itu adalah satu hal yang boleh menurut syariat. Kemudian yang kedua, wa ayakuna ziyadatu fi ma la yu'lam ana syari' aradal hifat ala lafdi al-warid. Syarat yang kedua, ada dua syarat ini. Boleh dengan dua syarat. Yang pertama, makna yang ditambahkan, kalimat yang ditambahkan itu maknanya benar. Tidak bermasalah. Kemudian yang kedua, tambahan itu ada pada zikir yang tidak kita ketahui bahasanya syariat ingin menjaga keotentikannya. Hmm. Kalau kita tahu syariat ingin menjaga keotentikannya, keotentikannya maka tidak boleh ada tambahan. Contoh yang diinginkan uh, ada padanya uh, eh, orisinilitas, misalnya lafat azan. Lafat azan. Diketahui bahasanya bisa disimpulkan syariat mengendaki agar dia orisinil sebagaimana seperti itu. Ya, maka tidak maka untuk lafat azan tidak diperkenankan ada tambah. Misalnya wa asadu anna Muhammadan Abdullah wa Rasuluhu atau misalnya Nabiullah wa Rasuluhu wa Khaliluhu uh, maknanya benar beliau ya, namun redaksinya wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ya, tidak boleh kemudian ditambah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa Khaliluhu ya. wa khatamu anbiya'ihi misalnya ya seandainya ditambahkan dengan tambahan itu secara mana benar? Benar kan? Jadi Khalil Allah betul. Khutamul Anbiya betul. Tidak salah. Namun uh, redaksi adzan adalah redaksi yang kita ketahui syariat ingin membiarkannya orisinil. Kedemikian juga e, contoh tambahan dalam azan adalah manakala orang kemudian setelah selesai azan masih dengan pengeras suara dia baca solawat dengan suara yang keras. Maka ini jadikan tambahan setelah azan selesai ada tambahan yang itu disatukan. Nah, eh, dalil pendapat ini, dapat mengatakan boleh adalah tambahan ya, talbiyah yang dilakukan oleh sahab, sebagian sahabat. Talbiyahnya Ibnu Umar dan yang lain. Ya, Ibnu Qudamah ketika membahas masalah ini mengatakan wahada ya dulu ba sebisyadah. Ya, hadis ini menunjukkan bahasanya tambahan dalam talbiyah tidak mengapa. Qal kemudian Ibnu kudama mengatakan, walau wala tustahab. Mentambahan dalam tabiat itu juga tidak dianjurkan. Di anak Nabi sallallahu alaihi wasallam lazimah talbiyah tahu. Karena Nabi terus menerus hanya membaca talbiyahnya. Beliau dengar sahabat e, ada yang nambahi dibiarkan, namun Nabi tidak namun tetap kekeh cuma membaca seperti itu. Ya, maka berarti tambahan itu tidak dianjurkan. Maka Nabi hanya mengulangi talbiyahnya dan tidak Eh, menambahinya. Maka Ibnu Qudamah mengisyaratkan boleh meskipun itu tambahan tersebut eh, selama tambahan tersebut tidaklah bertentangan dengan eh, zikir yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dianjurkan. Demikian juga dalil pendapat ini adalah sahabat yang mengucapkan Alhamdulillah hamdan kasiran tayyiban telah kita baca diatkanlah Bukhari Ya. Fahad sahabi maka sahabat ini telah melakukan tindakan dari kreativitasnya sendiri. Dan zikir yang beliau baca itu lam yakun warid, tidak berasal dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena sahabi seakan-akan sahabat ini memahami bahasanya kondisi itidal adalah memang tempat yang dianjurkan untuk menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Lantas dia diilhamkan untuk membaca kalimat-kalimat ini.